Kemudian salawat serta salam selalu kita ucapkan, kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana tak henti-hentinya kita pelajari kehidupan beliau, sifat beliau, akhlak beliau dan lain-lainnya. Seperti biasa, subuh Senin kita melanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmizi. Kita sampai di hadis yang ke-14 masih babu majaa fi ma babu fi majaa babu majaa fi khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bab tentang hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu diciptakan. Hadis ke nomor 14 Berkata Al-Imam At-Tirmidhi rahimallahu ta'ala Qala haddathana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid Qala akhbarana Yazid bin Harun An Sa'id al-Jurairi Qala sami'tu Abu Tufaili yakulu Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيْرِي قُلْتُ سِفْتُ لِي سِفْهُ لِي قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا Al Imam Tirmidhi mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi Sufyan bin Waqi kemarin juga sudah kita sebutkan Sufyan bin Waqi Ibnul Jarrah jadi ayahnya ini Waqi adalah gurunya Al-Imam Syafi'i. Sufyan bin Waqi Ibnu Jarrah uh, kata Al-Imam Az-Zahabi al hafidh Ibnu Al-Hafiz Al-Hafiz Ibnu Al-Hafiz Anaknya bergelar Al-Hafiz, bapaknya juga bergelar Al-Hafiz. Muhaddisul Kufah, ahli hadis di negeri Kufah, Irak. Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Dan beliau Sufyan bin Waqi ini perawi di Kutubus Sitah cuma dua, Imam Tirmidhi dan Ibnu Majah. Berarti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim beliau tidak ada. Kemudian dan juga Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Bashar Bundar, gelarnya Bundar. Eh, berarti di sini Al-Imam Tirmizi mengambil hadis ini dari dua imam. Yang pertama Sufyan bin Waki dan Muhammad bin Bashar. Ya. Nah, Muhammad bin Bashar terdahulu juga sudah ulun sebutkan, tapi kata bapak kita ulang. Muhammad bin Bashar kata Al-Imam Al-Zahabi di Syiar Alamin Nubala, Al-Imam Al-Hafidh Rawiyatul Islam Abu Bakar Al-Abdi Al-Basri Bundar. Muhammad bin Bashar seorang imam, seorang yang bergelar hafidh, seorang rawi di agama Islam Abu Bakar Al-Abdi Al-Basri Bundar. Jadi gelarnya Bundar. Ya. Kalau bahasa Indonesia Bundar itu bulat lah. Yalah bulat. Tapi Bundar itu gelar yang artinya adalah Al-Hafidh. Bundar artinya Al-Hafidh. Menjaga atau menghafal hadis. Itu dari segi bahasa Arab. Kemudian Muhammad bin Bashar ini termasuk rawi kutubus sittah. Berarti nama beliau ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Kemudian ada cerita yang sebelumnya ulun e, sebutkan juga tapi tidak apa-apa kita ulang lagi. E, berkata Abdullah bin Ja'far bin Khawqan Al-Marwazi, "Sami'tu Bundaran yaqul, saya mendengar Bundar mengatakan, Aradtul khuruja yakni rihlah famana'atni ummi fa'ta'tuha faburika li fihi. Saya ingin keluar untuk rihlah. Maksudnya bepergian jauh atau safar. Karena kebiasaan para ulama dulu mereka safar atau bepergian jauh untuk menuntut ilmu. Ya, tapi kata beliau, ibu saya <clears throat> mencegah saya, melarang saya, ya kemungkinan ada hajat yang begitu besar kepada anak beliau sehingga ibunya melarang safar bepergian jauh. Apa kata Bundar? Maka saya pun mentaati beliau, maka saya diberkahi, maka saya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berbakti kepada orang tuanya. Meninggal tahun 252 Hijriah. Al-makna wahid makna hadisnya sama. Makna hadisnya sama. Ini kemungkinan besar teksnya itu berbeda. Ketika Imam Tirmizi mengambil hadis dari Sufyan dan Muhammad bin Bashar, teksnya berbeda, lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Qala keduanya ini mengambil hadis mengatakan Akhbarana Yazid bin Harun. Jadi Sufyan bin Waqi dan Muhammad bin Bashar keduanya ini mengambil hadis dari Yazid bin Harun. Yazid bin Harun ini cukup banyak ceritanya, coba lu bacakan. Yazid bin Harun kata Imam Az-Zahabi di Syiar A'lamin Nubala, Al-Imamul Qudwah, seorang imam, seorang panutan, Syekhul Islam yang bergelar Syekhul Islam, Abu Khalid Al-Wasiti. Gelar beliau, uh, kunyah beliau Abu Khalid Al-Wasiti. Kemudian Berkata Al-Imam Ziyad bin Ayyub murid beliau, "Ma ra'aitu li Zaidin kitaban qattu wala haddatsana illa hipvon Jadi Yazid bin Harun ini kata Ziyad bin Ayyub, saya tidak pernah melihat Zaid ini mempunyai kitab apapun dan tidaklah beliau memberi hadis kecuali mengandalkan hafalan. Jadi kalau beliau memberikan hadis kepada murid-murid beliau, itu beliau apa e, e, menyebutkan hadis mengandalkan hafalan. Sebagian ulama, sebagian imam, terkadang mereka menulis dalam tulisan, catatan atau buku kemudian disampaikan kepada si murid. Tapi Yazid bin Harun ini ketika mereka dia mengambil hadis e, menyebutkan hadis kepada para muridnya, dia mengandalkan hafalan. Dia mengandalkan hafalan. Kemudian lagi Ali bin Shu'aib mengatakan, "Sami'tu Yazid bin Harun yaqul, ahfazu arba'atan wa ishrina alf haditsin bil isnad wala fakhar." Muridnya yang lain mengatakan Ali bin Shu'aib, "Saya mendengar Yazid bin Harun berkata, saya menghafal 1000 eh 24.000 hadis saya menghafal 24 ribu hadis dengan sanad dan saya tidak bangga. Karena menghafal hadis banyak bukan untuk bangga-banggaan. Kata beliau saya menghafal 24 ribu hadis dengan sanad-sanadnya. Itu ngalih ke sanad tuh. Kadang kita menghafal matan aja lah. Yang pendek pulang innamal a'malu binniyat. Kemudian Eh, min husni islamil bar'i tarkuhu ma la itu kan cuma matanya saja. Kalau mat, sanadnya itu disebutkan rantai-rantai sirawi. Ini ini baru kemudian hadisnya. Beliau menghafal 20 eh 24.000 hadis dengan sanatnya dan beliau tidak tidak bangga. Karena banyak menghafal itu bukan kebanggaan ya, tapi untuk disebarkan. Kemudian lagi Ahmad bin Sinan Al-Qattan mengatakan ma ra'aina 'aliman qattu ahsana salatin min, min Yazid ibn Harun lam yakun yaftur min salatil laili wan nahar. Murid yang lain mengatakan Ahmad bin Sinan Al-Qattan, tidaklah kami melihat seorang alim pun yang lebih bagus salatnya daripada Yazid bin Harun. Jadi beliau ini terkenal di antara muridnya salatnya bagus Nanti disebutkan contohnya bagaimana. Lam yakun yafturu min salatil laili wan nahar. Beliau tidak pernah futur dari salat lail dan salat siang. Salat malam dan salat di siang hari beliau tidak tidak futur. Futur artinya ya, kalau secara umum malas. Tapi futur ini malasnya itu timbul setelah sangat rajin, sangat semangat, kemudian malas itu futur. Jadi sebelumnya itu dia semangat, rajin, benar itu nah. Kemudian timbul futur. Futur itu perpaduan antara malas, merasa lemah, kemudian menunda-nunda. Itu namanya futur. Dan beliau tidak futur salat malam dan salat siang. Nah, beliau juga mengatakan Ahmad bin Sinan ini murid beliau Ma ra'aitu 'aliman qattu ahsana salatin min Yazid bin Harun yaqumu ka'annahu ustuwanah. Tidaklah saya melihat seorang alim pun yang paling bagus salatnya daripada Yazid bin Harun. Beliau berdiri untuk salat seakan-akan beliau tiang. Kalau salat beliau seperti tiang. Maksudnya apa yuk? Ada banyak bergerak, matung itu nah. Menunjukkan bagusnya salat beliau tidak banyak gerak ya. kita banyak gerak Bang nyata sudah kadang kita dapati eh, sebagian mungkin sebagian keranakan kita kalau sembahyang banyak gerak <laughs> kenapa yuk <laughs> banyak bergerak kayak itu nah sebagian keranakan kita kadang juga eh, kalau apa imam itu salat kan kalau mau ruku hanyanya berdiri. <laughs> Duduk dulu. Lawas pas mau ruku dihajar ikut ikut salat. Kemudian lagi, nah ini juga ada cerita dari murid beliau juga, ini banyak. Rawal Marwazi an Ja'far bin Maimun hikayatan tadullu ala tadullu ala anna Yazid ibn Harun kana sahiba mizah. Diriwayatkan dari Al Marwazi dari Ja'far bin Maimun satu hikayat atas satu cerita yang menunjukkan bahwasanya Yazid bin Harun ini seorang yang ketujuh bergaya, sering bercanda, sahibu mizah. Jadi orangnya suka bercanda. Tapi wa kana yata'addabu bi huduril imam wa la yumazihuhu. Dan beliau beradab atau beretika ketika hadirnya seorang imam di majlis beliau, maka beliau tidak bercanda. Jadi suka bercanda dengan muridnya. Tapi di antara murid itu kalau ada seorang imam, ya, imam besar misalnya, maka beliau tidak bercanda kepada muridnya. Di sini contohnya ada ulun tulis. Nah, contohnya di sini disebutkan di uh, oleh Al-Imam Tabrani, Haddatsana Al-Ma'mari sami'tu Khal sami'tu Khalaf ibn Salim yaqul, Khalaf bin Salim mengatakan, "Kunna fi majlis Yazid bin Harun Suatu saat, suatu kali kami berada di majlis Yazid bin Harun, Fama zaha ma'a mustamlihi, maka beliau bercanda kepada murid-muridnya. Murid-murid yang yang e, ikut di majlis beliau dengan sistem imla. Imla kemarin Ulan sudah sebutkan. Imla itu kalau antara guru dan murid, kalau ada namanya imla, baik di istilah mustalahul hadis. Jadi imla itu gurunya menyampaikan hadis bukan cuma menyampaikan hadis stop enggak. Lebih lagi disyarahkan penjelasannya, faidahnya, faidah sanad dan matan itu namanya guru yang mengajarkan imla. Kalau muridnya pertama kali belajar hadir dia menulis saya berguru dengan syekh ini di masjid ini pada hari ini pada tanggal ini itu namanya murid yang imla Nah, di sini beliau belajar uh, eh, bercanda kepada murid-murid beliau. Fatanah Naha Ahmad bin Hambal bercanda kan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berdahem. Sidin. <clears throat> Sidin lagi gayaan. Karena tahu sidin di situ ada Imam Ahmad bin Hambal. Setelah bercanda dengan murid-muridnya, Imam Ahmad bin Hambal berdahem. <clears throat> Faqala Yazid, Yazid mengatakan atau bertanya, Manil nih Siapa yang berdehem tadi? Fakilalahu maka dijawab Ahmad bin Hambal. Itu Ahmad bin Hambal. Berarti di kajian beliau di majlis beliau ada seorang imam. Ya. Fadaraba Yazid ala jabinihi. Kemudian Yazid memukul jidat beliau. Kan beliau sebelumnya tadi suka bercanda, tapi tidak bercanda kalau ada seorang iman di hadapannya. Kemudian beliau memukul jidatnya dan beliau mengatakan, "Ala a'lam tumuni annaha huna Ahmad bin Hambal hatta la amzah." Apakah kalian tidak mengasih tahu aku bahwa di sini ada Imam Ahmad bin Hambal supaya saya tidak ber, bercanda. Itu beliau beretika dengan Imam Ahmad bin Hambal, tidak bercanda ketika ada di hadapannya seorang seorang imam. Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi dari Sa'id al-Jurairi. Sa'id al-Jurairi eh, kata Imam Al-Dhahabi, al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas al-Jurairi, seorang imam, seorang ahli hadis. Kemudian yang bergelar Tsiqah Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Dan beliau termasuk rawi Kutubus Sittah, rawi Kutubus Sittah. Kemudian Meninggal tahun 144 Hijriah. Dan Ibnu Hajar mengatakan thiqah, beliau seorang thiqah, semoga masih ingat maknanya. Tapi ikhtalaqa qabla mautihi bi thalathi sinin dan beliau hafalan beliau berubah sebelum meninggal tiga tahun. Jadi sebelum beliau meninggal tiga tahun, hafalan beliau berubah. Itu banyak ya para rawi itu ketika sebelum meninggal mungkin satu tahun, dua tahun, tiga tahun hafalannya berubah atau buruk. Sehingga kalau misalnya ada orang yang meriwayatkan hadis dari beliau yang mana beliau buruk, buruk hafalannya berubah sebelum beliau meninggal, maka hadisnya bisa berubah menjadi dhaif dikarenakan beliau berubah hafalannya sebelum beliau meninggal. Ya biasa karena tuha, karena sudah sakit-sakitan, terkadang ulama juga bisa berubah hafalannya. Jadi kalau ada rawi yang jadi dibedakan kalau rawi itu meriwayatkan hadis sebelum beliau berubah hafalannya, maka selamat. Tapi kalau sudah berubah hafalannya disebabkan sakit atau tua, maka hadisnya bermasalah. Itu dibedakan di antara para ulama. Dan itu dibahas ya, dan itu dibahas dan dirincikan. Kemudian Qala Sa'id mengatakan, "Sami itu Abu Tufail yaqul, saya mendengar Abu Tufail." Dan Abu Tufail ini namanya Amir bin Wasilah. Amir bin Wasilah. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Abu Abu Tufail Amir bin Wasilah. Dan beliau sahabat ini uh, selain dia mengambil hadis dari Rasul langsung, beliau juga mengambil dari sahabat yang lain karena bertemunya sebentar. Kadang sahabat itu tidak mesti dia langsung mengambil hadis dari dari Nabi. Contoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan tidak ber, tidak tidak lama bertemu dengan dengan Nabi, sekitar 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? Ya dua setengah tahun, tidak terlalu lama. Tapi beliau mengambil hadis dari sahabat yang lain. Sama seperti eh, Abu Tufail ini, karena beliau sahabat yang terakhir meninggal dunia, hidup di akhir-akhir masa Rasulullah SAW, Jadi beliau juga mengambil hadis dari Abu Bakar, dari Umar, Muaz bin Jabal, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ibnu Hajar mengatakan, "Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa akhiru man mata minas sahabah qalahu Muslim wa ghairuhu." <clears throat> Jadi Ibnu Hajar uh, mengutip perkataan Imam Muslim dan yang lainnya bahwasanya beliau ini melihat Nabi dan dia adalah sahabat yang terakhir meninggal. Sahabat yang terakhir meninggal namanya Abu Tufail atau Amir bin Wasilah. Yaqulu ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifuli qala kana abyadha malihan muqassadan. Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada lagi orang yang tinggal atau masih hidup yang pernah melihat beliau selain diriku dikarenakan beliau sahabat yang terakhir meninggal. Aku berkata, kemudian Said mengatakan atau bertanya, "Sifhuli, gambarkanlah kepadaku, sifatkan bagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam karena engkau adalah orang yang terakhir melihat nabi." Qala kana abyadhu malihan muqassadan. Kulitnya putih karena karena abyadha beliau orang yang berkulit putih. Putih di sini kemerah merahan hadis yang sebelumnya. Malihan malihan itu kalau di sini Syekh Abdul Razak Malihan artinya al-jamal wal husnu fi hayatihi wa sifatihi wa basyaratihi. Beliau yang berkulit putih, kemudian indah bagus penampilan, sifat dan kulitnya. Itu malihan artinya. Kalau di sini kan wajahnya berseri-seri. Tapi di syarah Syekh Abdul Razak bagus indah penampilannya, sifatnya dan kulitnya. Kemudian muqassadan. Muqassadan maksudnya tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. Sama di sini, tidak kurus, tidak gemuk, tidak tinggi dan tidak pendek. Tapi postur beliau sedang, tapi mengarah ke ketinggi. Ini juga sama dengan hadis yang yang sebelumnya. Terakhir satu hadis tentang bab fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ke-15. Qala Tirmizi haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim al Munzir al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit az-Zuhri qala haddatsani Ismail bin Ibrahim bin akhi Musa bin Uqbah An Musa bin Uqbah an Quraib an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayahu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di sini di kitab Syama'il dan Imam Tobroni. Hadis yang sebelumnya belum disebutkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sebelumnya tadi. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-15 yang terakhir Imam Tirmizi mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman ini ini yang terkenal dengan sebutan Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi. Makanya ada orang, ngaran orang namanya Darimi. Itu mengambil nama dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi ini Eh, kata Imam Zahabi Abu Muhammad Ad-Darimi At-Tamimi As-Samarqandi Al-Hafidh ya. eh, Abu Muhammad kunyahnya Abu Muhammad Ad-Darimi At-Tamimi As-Samarqandi Al-Hafidh seorang yang bergelar Al-Hafidh Imam Abu Hatim mengatakan huwa imamu ahli zamani beliau adalah seorang imam penduduk di masanya. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan Al-Hafidh, seorang hafidh, sahibul musnad yang punya kitab namanya Musnad. Musnad Ad-Darimi. Jadi ulangi lagi. Jadi ada pengistilahan nama-nama kitab, kitab hadis. Ada yang namanya Sunan, ada yang namanya Muwatta, ada yang namanya Musnad, ada yang namanya Muson, Musannaf. Dan itu maknanya beda-beda. Contoh musnad, ada namanya musnad Ahmad, ada musnad Ad-Darimi, ada musnad Ibnu Abi Ya'la itu nama istilah-istilah kitab-kitab hadis. Kalau musnad, musnad itu kitab yang dikarang tapi hadisnya sesuai dengan hadis para sahabat. Jadi contoh misalnya di kitab Musnad Ahmad itu yang pertama kali yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat empat khalifah ar Rashidah. Contoh Abu Bakar disebutkan hadisnya. Umar disebutkan hadisnya. Itu namanya musnad. Jadi dia tidak seperti sunan. Kalau sunan itu tartib hadis, uh, eh, kitabnya, babnya itu kitab-kitab hadis hukum. Salat ada hadisnya, tayamum ada hadisnya, fikih libas ada hadisnya. Tapi kalau musnad itu persahabat. Sahabat Abu Hurairah hadisnya, Kemudian eh, Ibnu Umar, Ibnu Umar kemudian di bawahnya ada hadis itu namanya musnad. Beliau adalah orang yang mengarang kitab Al-Musnad, thiqatun fadilun mutqin. Kemudian qala haddatsana Ibrahim Ibnu Al-Munzir Al-Hizami. Beliau mengatakan memberikan hadis kepada kami Ibrahim bin Munzir Al-Hizami. Ibrahim bin Munzir Al-Hizami Al-Imam Al-Hafiz As-Siqah Abu Ishaq, seorang imam yang bergelar Hafiz dan Siqah. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuri. Beliau mengatakan memberikan hadis kepada kami Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri. Nah, Ab Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri ini ulama menyebutkan beliau matrukul hadis. Matruk al-hadis jadi ada istilah namanya matrukul hadis. Kalau segi terjemah, kalau kita buka kamus, matruk artinya apa? Matruk. Matruk. Yang ditinggalkan kan? Hadisnya ditinggalkan. Tapi kalau istilah mustalahul hadis belum sebutkan karena dia sering mendengar istilah-istilah dari ustaz kita fiqh, kemudian matruk dan macam-macam. Nah, kalau ada ulama itu dicap ulama yang lain, dia disebutkan matruk matrukul hadis, kalau terjemahnya hadisnya ditinggalkan. Maksud dari matrukul hadis satu, al hadisul ladzi fi isnadihi rawin muttaham bil kadzib. al hadisul ladzi fi isnadihi rawin muttaham bil kadzib. Hadis yang di sanadnya ada rawi yang dituduh berdusta. Dituduh berdusta sini maksudnya adalah dia berdusta di ucapan sehari-hari tapi tidak nampak dia berdusta di hadis Nabi. Ini istilah. Jadi yang namanya bil kadzib, dia dituduh berdusta, maksudnya dia berdusta ucapannya sehari-hari tapi tidak dilihat orang ini berdusta di hadis Nabi. Makanya disebut mutaham bil kadzib, dituduh berdusta. Dia berdusta ucapan sehari-hari ya dikenal dengan berdosa. Tapi kalau di hadis Nabi dia tidak dikenal. Itu namanya mutaham bil kadzib. Kalau ada di hadis, di hadis kemudian sanatnya ada orang yang mutaham bil kadzib ini, maka dinamakan matrukul hadis. Bisa dipaham? Ini istilah mustalahul hadis. Jadi kalau ada matruk hadisnya matruk ya, matrukul hadis. Berarti di hadis ini sanatnya ada rawi yang dituduh dengan berdusta. Tapi maksud dituduh dengan berdusta, dia ucapannya sehari-hari berdusta, tapi tidak diketahui atau tidak nampak dia berdusta di hadis Nabi. Kalau sudah dia mendustai hadis Nabi itu namanya kadzab sudah. Tapi ini hanya muttaham. Dia cuma berdusta sehari-hari tapi tidak dikenal dia berdusta di hadis Nabi. Ya, itu namanya muttaham bil kadzib. Kemudian juga satu lagi maksud dari matrukul hadis Walladhi yarwihi min muttaham bil kadhib wa la yu'raf dzalikal hadis illa min jihatihi wa yakunu mukhalifan lil qawaidil ammah. Jadi ada seorang rawi yang muttaham bil kadhib yang disebutkan tadi dan hadisnya tidak dikenal kecuali dari jalurnya saja. Hadisnya tidak dikenal kecuali dari jalur dia saja ulama yang lain tidak meriwayatkan hadis ini, cuma dia saja. Kemudian bukan cuma itu, mukhalifan lil qawaidil ammah. Hadisnya bertentangan dengan kaidah-kaidah umum. Contoh misalnya kaidah uh, innamal a'malu binniyat. Al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu, perkara itu tergantung niatnya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh bil kadzib ini yang isinya bertentangan dengan kaidah tadi. Maka nama hadisnya ini matruk. Orangnya matrukul hadis. Matrukul hadis. Semoga bisa dipahami. Itu istilah ya. Matrukul hadis. Kemudian qala haddatsan Ismail ibn Ibrahim memberikan hadis kepada saya Ismail bin Ibrahim ibnu akhi Musa bin Uqbah, saudara anak saudara Musa bin Uqbah. Ini ulun belum temukan biografi ringkasnya Ismail bin Ibrahim. Kemudian an Musa bin Uqbah dari Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah Musa bin Uqbah bin Abi Ayyas Al-Imam Thiqah Al-Kabir Abu Muhammad Seorang imam Seorang yang thiqah yang, yang besar Dan beliau termasuk uh, eh, Rawi kutubus sittah. Rawi kutubus sittah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi kana basirun bil maghazin nabawiyah. Jadi Uqbah bin Amir ini beliau adalah seorang yang sangat alim, sangat faham dengan peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli dalam menyebutkan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengarang kitab yang khusus membahas peperangan-peperangan Nabi Basir bin Maghazi. Kemudian dan juga beliau awal-awal orang yang pertama kali mengarang secara khusus bab tentang peperangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam Uqbah bin Amir. Dan beliau seorang sahabat ya. Eh, seorang tabi'in, afwan, seorang tabi'in Kemudian beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas uh, adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas dan beliau disebutkan Imam Zahabi habrul ummah, ulamanya umat ini. Jadi ini pentingnya bahasa Arab ya. Habrun itu ulama. Kalau hibrun artinya tinta. Kadang ulun dulu <laughs> karena salah baca hibrul ummah ya, tintanya umat. <laughs> Bukan. Jadi bahasa Arab itu kalau salah baris saja fathah dan kasrah itu maknanya berubah. Di sini habrul ummah bukan hibrun ya. Habrul ummah ulamanya umat ini. Tapi kalau hibrun itu artinya tinta. Tinta umat ini. Salah dah, salah baris saja. Sedangkan para ulama itu mengarang kitab tanpa tanpa baris. Salah baris maka maknanya juga berbeda. Habrul ummah ulamanya umat ini Faqihul Asri, seorang faqih di zamannya, Imam Tafsir, Imam Tafsir Abdul Abbas. Jadi kunyah beliau Abbas. Sama dengan nama ayah beliau, Abdullah bin bin Abbas. Beliau lahir sebelum hijrahnya Nabi 3 tahun dan beliau nah sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min 30 syahran. Beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 30 bulan, tidak terlalu lama. Makanya eh, hadis-hadis beliau bisa beliau ambil langsung dari Nabi dan juga bisa beliau ambil dari sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau bertemunya cuma sedikit dengan Nabi saw. Alaihi Wasallam. Kala beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aflajat taniyataini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu aflajat taniyataini ada celah di antara gigi-gigi seri Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terdahulu juga. Jadi ada ini anggap gigi, gigi dua, gigi seri. Kemudian sampingnya namanya apa? Sebelum taring. Gigi gigi susu ya yang paling depan yang dua ini. Nah, kemudian ada renggang antara gigi dua yang paling atas ini dan setelahnya ada renggang sedikit ya, ada renggang ada renggang atau celah di gigi siri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana nabiyyu kadzalik. Jika beliau sedang berbicara, fakana nabiyyu kadzalik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam giginya seperti seperti itu. Jadi ada gigi atas tengah uh, gigi ini, dua ini. Namanya apa? Gigi susu apa seri? Gigi seri ya. Kemudian dua sampingnya ini ada renggang. Jadi Nabi gigi Nabi itu seperti itu renggang. Genggamnya enggak besar ya, cuma cuma sedikit. Idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini sanaya. Apabila apabila beliau berbicara seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri beliau. Kalau beliau beliau ngomong, ada cahaya yang keluar dari gigi-gigi seri beliau. Tapi hadis ini dikarenakan ada matruk tadi, rawi yang matruk tadi, maka dia hadisnya dhaif dan dan didhaifkan juga oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Tapi makna yang gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu renggang ada sebelum yang sahih. Tapi maknanya sahih. Nah, kemudian masih ada nih yang penting. 10 menit kira apalah. Terakhir Eh, ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari Syekh Abdul Razak terkait hadis-hadis yang mana menunjukkan Nabi itu mengeluarkan cahaya. Kan sebelumnya gigi Nabi di sini mengeluarkan cahaya, wajah Nabi mengeluarkan cahaya dan seterusnya. Kata Syekh Abdul Razak ada yang perlu diperhatikan bahwasanya uh, ketika sahabat itu melihat Nabi dan mengeluarkan cahaya bukan berarti di sini cahaya beliau itu menerangi apa yang di sampingnya. Bukan berarti kata beliau tubuh beliau bercahaya bukan berarti di sampingnya juga ikut bercahaya. Tidak kata beliau. Itu fahmun khati. Hadza fahmun khati. Ini pemahaman yang tersalah. Jadi cahayanya bukan seperti lampu yang menerangi sekitarnya enggak. Buktinya aja ujar beliau, banyak sekali di riwayat yang mana Aisyah itu kehilangan Nabi mahar Seandainya Nabi itu terang menerangi yang di sampingnya ini saya Aisyah tidak mencari-cari beliau ketika lampu gelap ketika malam. Ini menunjukkan Nabi itu maksud dari bercahaya tidak berarti terang seperti lampu atau bulan atau matahari tidak. Ya. Kan ada orang itu kalau misalnya dia putih, berasih, muha, kita bertamu, muha, muha itu bercahaya aja. Apakah yang dia ketika pajah lampu, lampu nyala, kada kalau lah itu maksud beliau. Karena banyak Aisyah itu menemukan Nabi ketika mencari Nabi ketika gelap lampu dan beliau mencari-cari mencari-cari Nabi itu menyatakan kata beliau pemahaman yang sebelumnya hadis sebelumnya giginya bercahaya dan macam-macam bukan berarti memberikan cahaya di samping samping sekitarnya tidak kata beliau dan terkadang juga Eh, ketika Nabi sholat kan, ketika Aisyah eh, mencari-cari Nabi gelap lampu, ternyata beliau lagi lagi sholat, tercapai batis sidin dan macam-macamnya. Ini menunjukkan eh, ketika maksud dari bercahayanya tubuh Nabi, gigi Nabi dan seterusnya, bukan berarti cahaya beliau itu menyinari sekitar sekitar beliau tidak ya. Dan ini kata beliau fahmun khati, pemahaman yang yang tersalah. Nah ini yang bisa ulun sampaikan Waktu syirik juga sudah sudah sampai Ini hadis yang terakhir Tentang bagaimana eh, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan fisik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Minggu depan kita akan mengupas bab baru tentang tanda kenabian Nabi punya tanda di antara dua bahu beliau Tanda kenabian, stempel lah Nanti insya Allah kita akan sambung minggu depan ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.